mahasiswa hari Jumat hari Kamis kan kalian tahu nggak ada aturannya itu harus satu pertemuan keempat baru bisa dipublikasikan kalau saya tidak ACC diusulkan anu ya Syekh ACC kapan tidak ada tanda tangan situ jangan jual anu. jangan jual jangan anu itu buka asistensi sama masa si Sarul itu ada tanda tangan saya saya nggak bilang bahwa ada gila-gila tanda tangan Tidak. saya nggak pernah minta uangnya kali ya kalian yang maaf ya takkan jual itu ya saya sih no problem supaya ada pemasukan di kalian tapi saya enggak tapi jangan ancam-ancam mahasiswa gitu orang tak capek cari mahasiswa baru yang mau ancam untuk ruang dan pola latar belakang saya sudah saya sudah juga dapatnya gratis artinya gratis dari dosen-dosen saya jadi kalau misalkan dia tidak beli bu dia tidak beli anu itu baru dia tidak masuk atau dia melaan ke orang tuanya kalau saya di anu begitu apa bagaimana? atau ada anu temanmu yang di luar kamu barangkali yang sampaikan ke dia saya juga tidak tahu pak ya masa kalau pak terus rapatnya kalian bagaimana sih ya jujur saja rapatnya itu hmm. Saskia kau oh, jujur Iya, kan kau juga kan, kan kau panitianya apa ya? Staf panitia pamili, no pamili kan. Iya. iya. Kalau di buku asensi itu bisa yang karyawan ataupun reguler yang eh, ikut TFC itu bisa, bisa buku asensi, cuman harganya agak di atas daripada yang ikut eh, kan? gitu pak yang kita sampaikan kemarin. Begitu, dan begitu. Iya. Terus harga jualnya berapa kalian? perasaan siapa sih yang senior kalian dulu si Sarung itu ada harga dia Ya. Berapa yang kalian? Lima. Berapa? Berapa? 30. Hah? 30 kok turun sekali tadi 85 kok sampai puluh 85 pak ya. baru yang tak ketahui siapa itu siapa apa baru kemana ya anu? kalian kenapa baru anu yang bapak ada di sana itu pak yang motor pak iya desain oh. itu kan yang mana yang, bapak, yang saya ya. yang terakhir itu ya. yang sudah ada mata kuliah mata kuliahnya itu ya. setiap mata kuliah itu atau yang dari sarung tidak tiap tiap tahun itu pak berubah enggak yang dari Saru atau yang dari sendok oh. saya enggak mau anu bawa yang dari saya yang anu yang yang anunya ini anu. cuman yang intinya itu yang kayak tadi itu yang saya dengar itu yang sempat ya ini sempat saya mau jengkel saya mau anu intinya sih saya mau tahan kalian jangan jual saya juga tidak ada uang kalau ada kegiatan kalian mau kasih nah, tapi yang wajar wajar Iya. Artinya kan begini, inti intinya kan <clears throat> apa ya? Kalau kalian ada apa-apa ya komunikasilah supaya kita bisa. Artinya kan apa ya? Kalian mungkin nggak tahu dengan entengnya orang tua itu orang tua kalian itu datang di rumahnya Pak Rektor Iya. Dengan entengnya orang tua itu datang di rumah saya, eh bukan rumah saya, rumah mertua saya, temui saya. Hanya protes-protes yang begitu. Baru kalau kalian tidak menginformasikan, baru kalau ada begini kan apa yang orang mau jelaskan? Iya kan? Kalau kalian ada komunikasi apa kan? saya mau sudah an, sudah mau berah malahan hampir berakhir ya. tinggal berapa hari saya berakhir ya. akhir saya kaprodi gitu. sejatinya saya nanti besok Januari 2020 berakhir Alhamdulillah semua berapa berapa himpunan itu yang hanya Sahrul ini bukan saya mau ini Nah, SR ini sering komunikasi dengan saya. Artinya bukan kalau saya mau kalian menghormati, bukan. Artinya kan kita saling komunikasi di sini lah. Artinya saya hargai himpunan kalian. Ya. Saya hargai. Walaupun ya himpunan tidak menghargai seniornya ya betul apa saya tidak menghargai seniornya ya dengan entengnya merubah logo tanpa anu seniornya iya itu iya dengan entengnya teman-temanmu dengan enteng lah gitu karena terus terang ya pada kami itu artinya ya, saya menjabat saja tiga waktu itu dengan adanya perubahan global itu saya minta kehimpunan undang senior-senior kalian undang supaya membicarakan untuk perubahan logo itu yang logo kita ya apa modelnya bagaimana tadi maaf ya kita hormati lah ya oh anunya bilang arsitektur di hijau itu warnanya hijau ya jadi artinya itu no ini bisa usahakan bilang ini ayo kita komunikasi karena saya juga sering butuh kali ya iya terus terang saya sering butuh kalian ya juga untuk meng, apa mensosialisasikan pro di arsitektur di Coba tanya teman teman Coba tanya senior. Saya juga dari saya mana ada mau ini di bidan. Coba tanya senior yang kemarin ini, yang si Sarul mau pilihan Biar saya di mana kalau ada uang di kantong saya, saya kasih saya kirim ke mereka eh, di ATM saya, saya kirimkan ke mereka untuk biaya. Ya karena itu kepentingan artinya yang penting itu komunikasi lah supaya hal-hal yang tadi itu bisa kita hindari itu artinya bisa kita minimalisir nah kalau misalkan kalian itu artinya kan coba, coba tanya oleh itu mungkin yang berapa waktunya kalian nah, masuk sini berapa dia jual itu bukan itu berapa berapa tidak yang anu jujur nggak salah siapa yang senior kalian angkatan berapa sih? 17 nah, yang angkatan 16 dua dulu ya sekalian ya kan di situ juga anunya mereka sekalian iya. malahan cuma kalau ditentukan maka kuliah mata kuliahnya malahan dia kalau nggak salah mungkin 15 puluh persen kasih naik iya tuh karena itu artinya kan saya juga itu tadi saya bilang saya tidak ada doi juga untuk itu saya tidak ada doi untuk kalau ada kegiatan kalian ya saya tidak ada uang untuk mau ini ya kan semua keuangan kan ke di ya, di fakultas ya saya cuma bantunya di situ nah, tapi ayo kita komunikasi supaya kalau ada begini orang bisa antisipasi no? Ya, karena ya maaf ya maaf mohon maaf karena terus ya mahasiswa di bukan hanya di sini sih Gulungan ini lebay ya, cengeng. Saya sedikit-sedikit datang, perempuan, kalau tidak mampu, dari orang tua kan kasihan orang tua kalian seret-seret ke kampus hanya karena mungkin karena kasar kalau saya bilang tertololan kalian mohon maaf iya karena kalian yang berbuat di kampus kalian mungkin malas kalian mungkin ini iya kan karena hanya karena kalian nanti itu misalkan lo dari Bolsel dari kalau alhamdulillah kalau cuma dalam wilayah Gorontalo mungkin dekat eh, atau ya, bisa kan rata-rata mungkin di sini petani atau apa orang tuanya kan mohon maaf saya bukan minta saya juga anak petani kok saya anak orang anak sawah juga jadi kalau oh, oh, Eh, orang tua kita petani baru so jauh datang ke sini berapa duitnya habis seharusnya sopi papi papacu di DP Kopong so papacul di sawah karena kalian saya tidak saya tidak munafik saya tidak munafik juga bahwa saya sok bensin saya juga pernah habiskan ini buat SPP saya pernah tapi saya berusaha saat saya bisa untuk anak ya, saya biaya diri sendiri jadi intinya itu ya komunikasi karena ya saya nggak tahu juga kan biasa juga maaf biasa juga pamuli kalau ada yang nganu tapi saya saya lihat tadi ini karena ya kalau mau pamuli itu bicara belak belakan lah saya nggak terlalu aneh itu kalau dia halus halus atau apa betul itu nah, makanya saya bilang untung saya ketemu Pak saya ini Pak, lihat anu saya karena kalian mau berangkat tanggalan hari Kamis katanya hari Jumat ada mata kuliah saya ya saya mau ngalah besok saya masuk ya silahkan bawa tapi intinya jangan jor ambil kata-kata sulit sulit dalam hal yang halus jangan bah palu papar dibawa karena tahu nggak security itu bisa saja enteng mendalam Pak Rektor itu mata-matanya security itu ada nah, ada masuk dosen ini ada masuk dosen ini iya, dengan enteng itu security coba lihat security kalau anu malam-malam itu karena begini begini ya mungkin kalian saya mungkin saya tidak bisa semuanya ya kita ada masalah baru kalian mau bicara masalah itu no? dan saya semua orang tadi itu semua cuma saya lihat tahu ada di rumah ya mau tidak mau saya intinya sih saya tidak bilang mau marah mau apa tidak tapi yang penting ya itu tadi cuma kita komunikasi supaya ada hal-hal begini kan tolong bisa tangkis mah karena itu tadi sangat mudahnya sangat entengnya orang tua ini nggak tanggung tanggung mau marah apa itu saya sudah bilang sudah pernah masuk ya, ya angkatan 2013 angkatan 2013 dia bilang mungkin dia bilang sama orang tuanya semua selesai tapi ya, dia cuma semester semester yang aktif iya kan kasihan ya. saya, saya tanya orang tuanya ada kirim kartu tidak alhamdulillah eh ada satu saya tidak tahu pokoknya dia luar daerah jauh saya pertama baru pulang S2 saya nggak dia menghadap ke ruangannya Pak Umar tapi istri ternyata istrinya yang menghadapi itu saya kira cuma DP keluarga atau apa nah, Pak Umar eh Pak Umar kan maaf ya bukan bilang semua ini dia tidak terlalu karena dia telah terlalu tahu sistem yang mana bisa dibuka bisa kita ketahui dan dia ini kan jadi apa gunanya kita nggak buat jadi bawa kalau dia jadi nah, waktu itu masih ibu Ani masih dapat kan ibu Imelda masih dapat Ani itu oh ya bu 2015 kan keluar masih dia masih di anu 2014 saya dia datang kan saya datang ini januari, November Desember saya pulang saya datang besok lapor sama DP orang tua dengan DP tua bahwa semua sudah. memang saat itu mau dekat-dekat wisuda dia datang DP ternyata eh, DP istri ini bertanya, dan hamil lagi hamil muda lagi saat itu ya saya tidak tahu saya entengnya saya buka sistem di akademik saya bilang sodeo ini anak apa itu istrinya hampir pingsan di situ ya saya nggak tahu nanti yang temannya Pak ini itu sudah astaga Tuhan saya langsung lari saja saya tidak terlalu indah kan. itu kan itu karena artinya coba kalian lah jujur jujur sama orang tua kalian mohon maaf coba kalian berikan password ini password kalian supaya dia dia bisa cek ini transkrip atau tiap semester kalian hadapkan ini perlihatkan ini transkrip ke kalian ke orang tua kalian iya supaya dia tahu Kayak, oh ini anaknya rajin. Apalagi ya, kau oh, sudah semester berapa Reza? Nah, kau oh, angkatan berapa? 14. Oh, masih lagi lah, masih dulu. Baru lulus semester 9 kan? Eh? ah Soal sepuluh sepuluh ganjil ini. Masih masuk. sembilan kok, masih bonus. Baru sampai satu, baru bonus satu semester. baru Bonusnya tapi alhamdulillah kalau kan alhamdulillah kalau pas-pas nggak -pas, bisa nggak usah ikut ikut maaf presa ya nggak usah ikut presa iya betul karena ada itu iya memang ini terus terang reza ini anti saya pernah ini dia cuma bawa hoki sebelah maaf ya jadi ke pelajaran bukan bilang saya mau jadi aneh ya dia cuma bawa obat di situ saya ada dalam kelas langsung pergi mereka ada berapa sama si Pinky apa iya kan si Bob Ten apa itu sedang maaf maaf ya kalau coba maaf kemarin ya <laughs> mau muncul dari kandang kemarin iya. pertanyaan begini. Coba tanya senior-senior kalian yang datang mau ini ya, mau pembayaran, mau nggak kalian saya mau istimewakan? Nanti dua, dua, dua, terakhir, dua semester terakhir baru saya bisa istimewakan kalian. Mau nggak saya istimewakan? Saya, saya sayang sama kalian, sayang so bisa sampai 10 kali saya turun naik lantai satu dengan lantai dua tapi nanti saat saat begitu tapi saya sudah tidak bisa istimewakan karena dua tinggal satu mungkin ya saya tidak tahu tanggal berapa di di tidak saya jadi faktor jadi urusannya faktor ini ya kalau saya mau istimewakan begitu lah itu menghilang dulu bisa bisa telepon <laughs> kalau tidak kalau tidak orang tuanya yang saya telepon ya betul ada yang senior kalian ini <coughs> ya kalau tidak selesai tidak hujan Oktober ini DO malahan semua DO tapi saya pikir mengemis-ngemis di anu mengemis di WR1 terus saya saya paksa bilang coba telepon ke Makassar iya betul alhamdulillah dikasih kesempatan sampai Oktober jadi harus sampai tanggal berapa Oktober ini 31 kan nah harus 31 Oktober itu harus ujian tidak boleh tidak kalau tidak out ya jangan bilang swasta kok ini ah, tidak ada dong jangan ada Allah <laughs> Tahu tak berapa kita DO kan baru-baru ini? Ya, pak. Sekitar 2000 mahasiswa. Kita DO. Se tulisan Paket lagi ini sekitar ada 1000. Paket. Iya betul yang anak-anak 2000 yang anak-anak 2012 itu kan sudah masuk semester 13 angkatan 2012 angkatan 2012 arsitektur itu masih lumayan dan yang bikin kotor itu maaf maaf deh kalau ada yang konversi yang konversi konversi yang bikin kotor ya intinya ya kalau kalian sayang ujian cukup join di 8 semester kalau kalian sayang no? ya kalau mau maaf kalau sakit ya itu kan tidak bisa kita hindari itu. kalau sakit apalagi kalau apalagi kalau ma maaf ya pernikahan ini ya itu no? Nah itu kan kadang itu yang ini mungkin masih mau sekolah masih mau kuliah soal ada beli popok ada beli susu iya so ini saya saja mungkin saya lebih duluan Pak Pak Umar barangkali mau PhD kan cuma kan, so ingat tiga anak pintar no? baru cuma tiap hari di kampus mau mau keluar sedikit saja so, cari jadi begini intinya saya mau saya nanti ini mungkin lebih banyak saya kasih tugas karena mungkin hari Kamis atau di Kamis minggu depan saya ke Sulawesi Selatan pulangnya itu saya tidak tahu hanya Pak Rektor yang tahu karena kalau dia kasih uang pulang ya pulang ya jadi mungkin saya itu ke kampungnya si David ini si Islam. Jadi mungkin ya itu lagi. karena itu loh kalau kalian lagi bahano ya terpaksa saya mengalah saya tanya Pak Mulim Pak Mulim kalau mengajar anak-anak besok besok barangkali anak reguler masalahnya yang anak semester satu ini yang kalian bawa ya untung kan orang mepet karena pertemuan kemarin baru pertemuan pertama orang saya langsung anu ada berapa jam di dalam bisa pertemuan kedua nah targetnya itu ya pertemuan ini kan sudah pertemuan kelima Ya. Ya. ya. Tunggu. Ya. ya kalian mengerti juga lah kan, itu. Makanya kan saya bilang kemarin jauh-jauh hari, nah, cuma karena ada persoalan ya, ya itu juga sih. Ya, saya mau tanya ya kedepannya, kalau misalnya kau yang terpilih BM atau siapa ya, artinya apa sih susahnya kalau kalian kan barang ini misalkan barang ini kan tiap tahun ada iya toh mak misalnya selesai anu selesai ospek atau pengalaman lagi langsung sulit ya jono iya toh supaya kalau kalian masih ini dia kan masih baru ini baru baru kalian bawa curhat atau tidak tidak amat aku arsitek ini tahun 2012 semester depan itu mungkin ada sekitar 70 an dalam mau kategori yang di DO yang gua kemarin itu ada sekitar 100 lebih Coba mau dikira juga eh, Unisa tidak ada DO nya Target. Target. bakuan Torah baku taruh tora kalian 2016 semester berapa sekarang? 5 apa? kalau semester 8 itu sampai tahun tahun berapa? taruh saya taruh set 2022 lah ah, ya kalau saya kan mau batal pak mau batal? mau <laughs> jelas saya menang Iya, saya menang betul saya kira sermon tapi memang anu makanya kalau kalian mau anu kalau kalian mau cepat selesai usahakan itu semester 7 itu harus proposal karena kan kalau proposal itu kalau semester 7 bulan 11 bulan 12 saya buka saya tidak ikut yang anu saya tidak ikut yang kalau di lain saya bulan 11 bulan 12 saya buka karena masih ada mata kuliah kalian kalau mau selesai itu itu kalau mau selesai target itu loh kalau tidak proposal itu lewat kayak teman senior kalian yang di atas itu apa apalagi apalagi itu no tadi karena ada pemeriksaan itu karena pemeriksaan sistem plagiat itu plagiasi itu ya itu lagi yang menghambat biar suka gagal susunannya kalau lebih banyak Pak copy paste, ya maaf saja. Makanya saya nanti ini laporan perancangan permusliman itu saya tidak mau ada kata copy paste di sini. Oke, boleh copy paste tapi ketik. Jangan langsung mencopot di anu mencoplok di anu mungkin di PDF langsung kasih masuk atau mau di apa translate atau apa jadi dapat kental no? karena supaya kalian terbiasa menulis ya, kalau kalian ada copy paste saya minta filenya nggak usah juga kasih produk yang sudah saya minta filenya dalam nanti saya tidak kembali saya tes itu hmm. karena dapat tentara kalau yang mana copy paste dengan mana yang mau tulis dapat tentara apalagi kalau kalian kasih filenya itu orang bisa deteksi no? dari dari komputer satu ke komputer lain ada pasti ada jadi makanya makanya yang dosen-dosen yang di luar teknik ya seperti ini no dari orang pepantah karena so tidak ada pemasukan untuk bikin kenang ini pembuatan ah itu ada satu tadi di sini, ada satu anak arsitek datang ke saya. Datang ke saya. Mau buat ini ada yang anak anak, anak saya, anak termasuk anak saya, adik dan apa? Saya tidak mau. Bayangkan dari 2000 berapa? 12 eh bukan 16 itu seminar dulu terus dia kontrak ya saya nggak mau ya kalau saya mau anu enteng dia kan yang jaga anu saya tangan saya ya kalau dia tidak mau pulang, anu, sudah itu ya kalau tidak pernah, karena intinya kan apa guna memimpin pembimbing kan. sudah dikasih pembimbing dua masa tidak mau mau bisa makanya biasa dulu dulu itu ya dulu dulu kalau ada teman kalian teman senior kalian dulu waktunya mau mau ajukan mau buatkan skripsi orang dengan enteng saya Pak Manan Pak Umar dengan enteng bayar setelah 100 juta Tolong buatkan ih ya ih mahal sekali ya coba coba ya supaya itu supaya kami tidak mau bang. kan ada pembimbing tidak mendapat pelayanan berpembimbing nggak usah dikasih orang amplop ada kok orang terang ada kok orang terkolor nanti gitu bayangkan kalau mau kalian mau ini di dua itu ya itu loh karena dengan adanya pakai sistem kalian ini jadi orang so was was karena orang bisa cek oh ini dari ini dari komputernya si ini yang bikin ya dapat dapat tahu kecuali kalau bikin anu beli komputer sendiri atau komputernya sendiri mahasiswa itu dia pakai jadi setiap mahasiswa dia pakai boleh tidak pakai antara Allah kalau ditanya baru A E O di dalam itu